Di sana ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kekal. Setelah kematian, maka seseorang akan ditempatkan pada salah satu dari dua rumah dan tidak ada rumah yang ketiga yaitu al-jannah wan nar Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah azan ya Allah wa iyyakum. Maka bagi orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka surga. Allah janjikan bagi mereka jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam banyak ayat, di dalam banyak tempat tentang sifat sifatul jannah wa ahliha. Sifat-sifat jannah dan penduduknya. Di antaranya dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa maka mereka berada di dalam jannah taman-taman wa'yun dan mata-mata air yang mengalir. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari dada-dada mereka rasa dendam dan mereka merasa saling bersaudara ala sururin mutaqabilin di atas dipan-dipan mereka duduk di atas dipan-dipan mutaqabilin saling berhadap-hadapan maka para ulama menyebutkan ini merupakan puncak akhlak yang tertinggi di mana mereka duduk saling berhadap-hadapan wala yatadabarun dan mereka tidak saling membelakangi. La yamassum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan mendapatkan rasa lelah. Tidak akan merasakan rasa letih. Wa ma hum minha bimukhrajin dan mereka tidak akan keluar darinya. Yakni mereka kekal abadal abad kekal selama-lamanya di dalamnya, di dalam jannah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ibadillah khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, yakni orang-orang yang bertakwa, la khaufun alaikumul yaum. Tidak ada rasa takut atas kalian pada hari ini, walahum yahzanun. Dan wala antum tahzanun dan kalian tidak akan bersedih. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut, rasa sedih sebagaimana yang didapatkan di dunia. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang mereka beriman dengan ayat-ayat kami wa kanu muslimin dan dahulu mereka di dunia menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Udkhulul jannata wa antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian dan istri-istri kalian ke dalam jannah tuhbarun. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan, akan disenangkan, akan mendapatkan kesenangan. Yutafu alaihim bisahafin min zahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun akan dikelilingkan atas mereka bejana-bejana dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus dan di dalamnya di dalam jannah itu terdapat segala perkara yang diinginkan oleh jiwa, yang disenangi oleh jiwa, wa talazzul ayun dan enak dipandang mata. Wa antum fiha khalidun dan kalian akan kekal di dalamnya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'lamun. Itulah jannah yang diwariskan kepada kalian karena amalan yang kalian lakukan. Lahu Lakum fiha fakihatun kathiratum minha ta'kulun. Untuk kalian di dalam jannah buah-buahan yang sangat banyak darinya kalian makan. Masyarul muslimin jamaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannati wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin." Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha kulli fakihatin aminin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mereka berada pada tempat yang amin, yang aman. Min sundus yalbasuna fi jannati wa yaitu di taman-taman dan mata air-mata air yang mengalir. Yalbasuna min sundusin wa istabarokim mutaqabilin. Mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari sundus, yakni pakaian yang terbuat dari surta, sutra yang paling halus, wa istabarok, yakni sutra yang tebal. Para ulama menyebutkan dua jenis sutra ini adalah dua jenis sutra yang paling baik mutaqabilin mereka duduk saling berhadap-hadapan kadzalika wazawwajnahum bihurin ain demikianlah dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yad'una fiha bikulli fakihatin aminin mereka di dalamnya mendapatkan segala macam buah dan mereka aman di dalamnya inilah sebagian ayat yang menyebutkan tentang sifat jannah dan sifat para penduduknya. Dan di sana masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang sifat jannah dan para penduduknya. Semoga kita semua tergolong dari ahlul jannah. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk senantiasa beramal saleh, senantiasa meningkatkan takwa yang dengannya menjadi sebab kita mendapatkan jannatullah. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mensifati jannah dan penduduknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Halimah Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bersabda ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wala la yataghawwatun wala ya, wala yabulun walakin ta'amuhum dhalika jusha karashil misk ahlul jannah mereka makan di dalamnya dan mereka minum wala yataghawwatun dan ahlul jannah mereka tidak yataghawwatun yakni tidak buang air besar wala yamtakhattun mereka tidak beringus. Wala yabulun, mereka tidak kencing. Walakin tu'amuhum dzalika jusya. Akan tep, akan tetapi asar dari makanan mereka itu adalah jusya, yakni sendawa. Karoshil misk yang sendawanya itu baunya seperti misik, wangi. Demikian pula keringat. Mereka tidak kencing, namun mereka berkeringat yang keringatnya itu baunya seperti misk. Inilah keutamaan ahlu jannah. Bahkan lebih dari itu semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar." Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar dan tidak pernah terbetik suatu kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam kalbu seorang manusia.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 Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensifati tentang penduduk jannah yang masuk ke dalam jannah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin al jannah ala suratil qamar lailatal badri. Kelompok pertama yang masuk ke dalam jannah itu seperti gambarannya seperti rembulan bulan purnama di malam hari. Di mana bulan purnama itu cahayanya terang mengalahkan cahaya yang lainnya, mengalahkan cahaya bintang-bintang. Dan ini adalah maratib kedudukan yang paling tinggi dari ahlul jannah. Thumma alladhina yalunahum ala asyaddi kawakib ala ashaddi kawakibin dzurriyyin fis sama' idha'atan. Kemudian setelahnya yakni kedudukan yang di bawahnya itu seperti bintang yang sangat terang. Kemudian beliau menyebutkan tentang keadaan alul jannah sebagaimana hadis yang sebelumnya la yabulun tidak kencing wala yataghat wala yataghawatun tidak buang air besar wala yatfulun tidak meludah wala yamtakhattun tidak beringus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga mensifati tentang gambaran atau kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang kedudukannya paling bawah di jannah. Dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallam rabbahu ma adna ahli jannah manzilatan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Robnya tentang penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Maka Allah berfirman huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlil ahlul jannah. Itu adalah seseorang yang dia didatangkan setelah semua penduduk jannah masuk ke dalam jannah. Fayuqalu Kemudian dikatakan kepada orang tersebut udkhulil jannah masuklah kamu ke dalam jannah fayaqul maka kemudian orang itu mengatakan ay rabbi kaifa waqad nazalan nasu man manazilahum wahai rabb bagaimana aku masuk ke dalam jannah sementara manusia telah menduduki kedudukan-kedudukan mereka wa akhadu akhadatihim dan mereka telah mengambil bagian-bagian mereka fayuqalu maka dikatakan kepadanya doa antakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia. Apakah kamu ridho kalau engkau mendapatkan seperti kekuasaan seorang raja dari raja-raja dunia? Fayaqul maka dia mengatakan itu ya Rob, Aku ridho wahai Rob. Fayuqa fayaqul maka kemudian Allah berfirman Lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau mendapatkan hal itu yakni kenikmatan kekuas seperti kekuasaan seorang raja. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Dan yang semisalnya dan yang semisalnya dan yang semisalnya yakni dilipat gandakan. Fayaqulu fil khamisah raditu rabb maka kemudian dia mengatakan setelah lima kali, aku ridho wahai Rob. Maka kemudian fayakul kemudian Allah berfirman, hadalak ini untukmu wa ashro'tu amsalihi dan yang sepuluh kali lipatnya. Ini keadaan orang yang kedudukannya paling rendah di dalam jannah. Dia mendapatkan kenikmatan seperti kekuasaan raja di dunia dan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhir ahli nar khurujan minha." Sesung, aku sungguh mengetahui akhir dari penduduk neraka yang kelu, yang dikeluarkan darinya. Wa akhiru ahli jannah dukhulal al jannah. Dan penduduk jannah yang paling terakhir masuk ke dalam jannah. Rajulun yakhruju minan nar. Yani seseorang yang keluar dari neraka. Fayaqulullahu azza wa jalla lahu. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman kepadanya, "Ilhab fadkhulil jannah." Masuklah kamu ke dalam jannah. Fayatiha maka kemudian orang itu mendatangi jannah fayukhayyalu ilaihi annaha mala kemudian dikhayalkan kepadanya bahwasanya surga itu penuh. Fayarji maka orang itu kembali. Fayakul, kemudian dia mengatakan ya Rabbi wajadtuha mal'a wahai Rabbku aku mendapati jannah itu penuh. Fayaqulullahu azza wa jalla lahu Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, berfirman kepadanya, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah kamu masuklah ke dalam jannah. Fayatiha. Kemudian orang itu mendatanginya lagi. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Kemudian dia mendapati lagi bahwasanya dikhayalkan kepadanya bahwasanya jannah itu penuh. Fayarji maka kemudian dia kembali lagi. Fayaqul ya rabbi wajadtuha mal'a. Dia kembali mengatakan wahai Rabbku, Sesungguhnya aku mendapati jannah itu telah penuh. Fayaqulullahu azza wa jal. Maka kemudian Allah azza wa jal berfirman. Izhab fadukhulil jannah. Fa innalaka mithlu dunya wa asyratu amthaliha. Pergilah kamu, masuklah ke dalam jannah. Sesungguhnya bagimu seperti dunia dan sepuluh kali lipatnya. Au annalaka mithla asyrati amthali dunia. Atau bagimu semisal sepuluh kali lipat dari dunia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Dalika adna ahli jannah manzilatan." Itulah orang yang paling rendah kedudukannya dari ahlul jannah. Masyarakat muslimin jamaah azan ya Allah wa iyyakum. Semoga kita semua diberikan taufik kepada Allah oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beramal saleh, senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jal. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين